alihi wa sahbihi ajmain. Gal hafidah Allah ta'ala nafa nabihi wa bi'ulim fiddarin amin. Babul wakala, Bab Kafalah Kafalatul badan Gal Temanul badan Awil kafalah <clears throat> sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya bahwasanya bentuk-bentuk doman itu ada doman ain, doman dain dan ada juga bentuknya yang lainnya namanya doman badan. <clears throat> Dan dijelaskan pula bahwa saya doman badan itu adalah seseorang yang seharusnya ada, seharusnya hadir, ditakutkan dia itu lari atau tidak hadir maka perlu ada yang menjamin dengan kehadirannya itu romanul badan namanya atau dengan kata lain kafalah Sehat Tuhan transaksi doman badan ini keabsahannya tasihu kafalatul badan iza kana al mafuli hakun li adamiyin dianggap sah kafalatul badan itu jika seumpama dengan orang yang dijaminnya mempunyai hak kepada seorang adami kehadir kisos misalnya orang yang harusnya dijatuhi dengan hukuman kisos baik kisos sampai mati atau kisos dipotong sebagian badan awil gazah atau karena dia telah melakukan suatu pekerjaan gazah yang membutuhkan kepada sebuah hukuman yaitu hukuman gazah au itu yang pertama sehingga takut sampai orang yang bersangkutan itu lari sehingga ahli warisnya itu tidak dapat melaksanakan kisos kepadanya atau hukuman kepadanya maka perlu jaminan yang menjamin akan kehadiran orang itu saat dibutuhkan atau seumpama dia itu mempunyai se sebuah hak sebuah kewajiban yang terkait dengan kewajiban kepada Allah berupa harta seperti zakat dia berkewajiban membayar zakat sekian tahun kalau dia nggak kita pegang kita eh, hadirkan, maka dia bisa lari. Nah, sementara dia mempunyai sebuah keperluan yang mendesak misalnya. Maka untuk supaya dia diperbolehkan melaksanakan dan mengurusi keperluannya itu, maka dibutuhkan pada suara yang menjamin. Siapa yang berani menjamin? Kalau dia itu lari, bukan hanya untuk mengurusi keperluannya saja yang mendesak itu, ternyata dia gunakan kesempatan untuk lari. Siapa yang menanggung? Siapa yang menjaminnya? Nah, di sini dicari seorang kafil yang bisa menjamin dirinya. Aku yang jamin. Nah, itu, itu namanya kafalatul badan itu. Wal kafara atau dia hubungan hak kafara. Fadatihul kafala maka di dalam hak-hak yang terkaitan dengannya seperti yang disebutkan tadi itu hukumnya sah kafalatul badan. Syartuha, sedangkan syaratnya Sedangkan syaratnya yustaratu fiha idnul maf'uli binafsihi au biwalihi au biwarithihi au bi waratah Liannahu idza lam yakun biiznihi qad yamtani 'anil hudur. Sedangkan syarat seseorang boleh menjamin akan hadirnya orang lain itu adalah harus orang yang dikafili itu yang dijamin hadirnya itu harus memberikan izin sehingga dengan dia itu mengetahui dan dia mengizinkan, maka dia itu akan berat untuk supaya dia itu akan lari dari tanggung jawab atau akan lari dari tuduhan atau akan mencari celah untuk dia itu lari dari tanggung jawab sehingga yang menjamin itulah nanti yang akan bertanggung jawab. Nah, tapi kalau nggak ada nggak ada pemberitahuan atau tidak ada yang memberitahu, maka bisa jadi dia itu gampang saja dia mau lari karena yang penting saya sudah lepas jauh mau terserah mau dia di penjara yang menjamin atau tidak ada. Ah, ah. Kalau nggak izin seperti itu, itu takutnya. Maka di sini misalkan harus <clears throat> yang dijamin itu memberikan izin. Baik dia sendiri yang memberikan izin, dia sendiri yang memberikan izin atau walinya. Nah, jika seumpama dia itu masih kecil atau seumpama dia itu seorang yang gila, maka walinya. Au Atau dia mendapatkan izin tersebut dengan cara wirasa. Misalnya, kalau sumama ingka namayitan liyushada ala suratihi. Untuk supaya disaksikan kepada bentuk rupanya. Wa kana syahidu qad syahadata ali. Padahal dia seorang syahid yang dia itu e, harus menanggung beban menjadi saksi untuk orang lain. Nah itu. Jadi alasannya kenapa harus ada izin daripada orang yang dijamin itu? Karena lianau idza lam yakun kau qad yamtani 'anil hudur. Karena kalau seumpama dia itu tidak mengizinkan takutnya nanti pada waktu hari hanya dia nggak hadir. Kalau dia dengan izinnya berarti kan dia malu atau rusak harga dirinya kalau semua ternyata dia itu tidak menepati janjinya sehingga yang akan menjadi sasarannya itu adalah yang menjamin justru yang menolong dia. Oleh karena disyaratkan di sini ada izin. Kapan seorang yang menjamin itu lepas daripada jaminannya terkait dengan orang yang harus mendapatkan hukuman tersebut? Katanya, yabra'ul kafilu bi ihdarihi lama kan taslim bihaitsu la yakuna bainahu wa bainal mafulilah ha'il akan lepas tanggung jawab dari seorang yang menjamin kalau dia sudah bisa mendatangkan orang yang dijamin itu tepat pada waktu hari hanya dan dalam situasi antara orang yang dijaminnya itu dengan orang yang terjamin karenanya itu tidak ada penghalang. Nah, misalnya apa? Ada seorang yang punya hutang kepada Ustaz. Dia harusnya kalau dia nggak bayar hutang di penjara. Dia bilang lepaskan aku untuk aku mencari atau menjual hartaku yang ada di tempat ini misalnya. Tidak, aku tidak percaya kecuali kalau kamu berani mendatangkan seorang yang menjamin kamu. Baik, tanggal seorang penjamin. Ya kan? Setelah datang seorang penjamin, Ustaz percaya, dia pergi. Pada hari hanya, yang menjamin itu kapan lepas tanggung jawabnya daripada Ustaz? Kalau dia sudah bisa mendatangkan orang yang punya utang pada Ustaz itu, pada hari hanya, langsung depan Ustaz kasihkan. Bukan, itu loh, di lapangan itu, itu kan, kamu, ah, sudah ya, lepas ya, lepas, atau yang dia lari. Enggak, harus di depannya. Itu maksudnya. Kalau sudah bisa mendatangkan di depannya hari hanya seperti yang dijanjikan, ah lepas. Kalau semua sudah di depannya, ternyata dia hari, bukan tahu jawabnya lagi. Penjamin itu. Itu maksudnya di sini gitu. Wajibul kafil. Apa sih kewajiban daripada orang yang menjamin akan kedatangan seseorang yang bersangkut paut dengan sebuah hak pada hari hanya? Katanya sini yajibu al-kafil ihdaruhu iza alima makanahu. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang penjamin itu? Jika sudah datang hari hanya, dia harus mendatangkan. Bagaimanapun caranya, harus mendatangkan. Kalau dia tahu tempatnya. Wa maizalam yu'lam falaitolat. Tapi kalau dia tidak tahu tempatnya di mana sekarang berada, maka dia tidak dituntut. Enggak dipaksa-paksa untuk mendatangkan. Kenapa kamu menjamin dulu? Kalau kamu, misalnya, tidak bisa mendatangkan dia, tidak bisa dipaksa seperti itu. Nah, yang penting kalau seumpama dia tahu dia harus dipaksa untuk mendatangkannya. Kalau dia nggak tahu maka cukup eh, apa sampai dia itu mengetahuinya. Imhalul kafil. alim alimal kafilu nama maful tuli babi edori minhu wa yumhalu muddataz zahab wal iab wa iya maazalik. Nah, sekarang kalau seumpama hari hanya sudah tiba, hari hanya sudah tiba. Kemudian si penjamin itu sudah dituntut untuk mendatangkan orang yang dijaminnya sesuai dengan janjinya. Nah, berapa banyak, berapa lama kita itu memberikan kesempatan untuk dia itu mendatangkan yang dijamin itu. Nah, katanya di sini kita berikan kesempatan dengan jarak waktu pepergian dari tempat dia ke tempat sasaran pulang pergi ditambah tiga hari. Misalnya Jakarta. Jakarta kalau kita pergi naik bis atau naik kereta kan 12 jam. Berarti apa? Satu hari pergi, satu hari pulang, ditambah tiga hari, berarti lima hari. Kalau lima hari nggak datang juga, lima hari nggak muncul juga, di penjara dia. Nah itu. Nah ini. Yum halu mudazzahab wal iya bahasa saya ma'azalik. Fa'in ada bihi fadat. Kalau dia setelah diberikan waktu tiga hari, dan datang, dia bisa mendatangkannya, ya sudah selesai, sudah. Lepas dia tanggung jawabnya. Tapi kalau sampai tiga hari dia nggak bisa datangkan juga, atau lima hari seperti yang dicontohkan tadi, nggak bisa mendatangkan juga, maka dia itu harus rela untuk dijadikan sebagai penggantinya di penjara. Kenapa salah sendiri? Siapa? Ada kewajiban kita menjamin? Nggak ada. Itu sendiri yang mau merasa hebat, mau menjamin orang. Oleh karena kan dikatakan kemarin bahwasanya menjamin seseorang itu awalnya memang sebuah kehebatan. Wah hebat. Dia itu suka menjamin orang, suka membantu orang lain dan sebagainya. Tapi akhirnya dia menyesal dan kemudian setelah menyesal dia pasti akan menanggung. Nah, gitu. Menanggung apa kerugian kalau dia harus bayar, menanggung di penjara kalau dia harus mendatangkan orang itu. Gitu. Mautul maful. Gimana kalau seumpama yang dijamin itu ternyata meninggal? Nah, ini kan permasalahan. Misalnya orang yang punya utang pada saat itu harus hadir hari hanya. Ternyata dia bilang, oh dia ternyata sudah meninggal dunia. Ah gimana? Apakah bisa dipercaya? Katanya, idza matal maful aw ihtafa fala alal kafil. Kalau seumpama ternyata yang dijamin itu meninggal atau dia sembunyi, maka tidak wajib apa-apa kepada kafilnya. Walazumu taslimul haq alladhi al maful dan tidak wajib baginya untuk menyerahkan apa kewajiban yang diwajibkan atau yang ditanggung oleh si makful itu. Ehdor juzah. Apakah wajib kita itu mendatangkan jenazahnya, mayatnya, jasadnya? Iza tuliba minal kafili ehdoru sil makful ba'da mautihi likai yushhada ala suratihi wajab alaihi doruhu bisyurut. Kalau seumpama polisi misalnya tidak langsung begitu saja percaya kepada saksi bahwasanya kepada penjamin bahwasanya dia sudah meninggal tapi harus ada saksinya. Kalau memang dia meninggal, ayo bawa jasadnya. Gimana hukumnya? Boleh nggak kita bawa jasadnya untuk membuktikan bahwasanya dia memang benar-benar meninggal sehingga lepas sudah tanggung jawabnya dia gitu. Boleh katanya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama yakuna qabla dafan. Terjadinya tuntutan tidak diterimanya kesaksiannya bahwasanya dia sudah mati itu terjadinya tuntutan untuk menghadirkan jasadnya itu sebelum dia didafan. Kalau sudah didafan nggak boleh lagi digali. Itu yang pertama. Yang kedua, alai takoyar, perjalanan dari tempat dia berada sampai ke tempat penyaksian itu tidak akan menyebabkan jasad itu berubah. Tapi kalau kita kira-kira akan menyebabkan jasad itu berubah, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena itu akan menghinakan mayit. Terus yang ketiga, rifasai dosora tahu. Penyaksian itu dengan menghadirkan jenazahnya atau jasadnya. Fem, Itu harus kepada orang yang tahu, bukan orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu buat apa? Fem, Jadi saksinya siapa? Yang akan menyaksikan bahwa itu sudah meninggal. Fulan, fulan. Dia kenal nggak sama dia? Kalau nggak kenal buat apa? Gitu ah, paling nggak kenal dari fotonya. Ini loh yang berhubungan. Oh iya, coba bawa jasadnya kemari. Saya mau lihat benar nggak seperti di foto ini. Nah, itu juga bisa nggak harus kenal sama orangnya tahu gitu walaupun diberitahu dengan cara melihat fotonya terus yang keempat ayakuna bainna warasa harus dengan izin semua ahli waris kalau tidak di sini nggak boleh dipaksa harus dengan izin dan yang kelima aleki fi ahdarihi naklun muharramun dan hendaknya di dalam mendatangkan jasad itu tidak boleh ada pemindahan jasad yang diharamkan. Kapan pemindahan jasad itu diharamkan? Kalau seumpama memindahkan jasad dari satu kota ke kota yang lainnya itu nggak boleh. Kecuali dengan wasiat itu kan. Kalau ada orang meninggal, meninggalnya dibangil. Ya? sudah, dikuburnya di Dia orang Bangil, nggak boleh dibawa kemana-mana. Kecuali kalau dengan wasiat gitu. Nah. Ya itu. Kalau seumpama walaupun eh, walhasil kalau sudah diwasiat semua dibawa ke tempat asalnya saja misalnya. Pem kemudian membawanya ke sana itu tidak akan menyebabkan berubah. Pem. itu enggak jadi masalah kalau enggak hukumnya haram dipindah gitu dari tempat dia meninggal. Meninggal di Bangil, orang Bangil ya sudah dikuburnya di jadi kubur di tempat lain gitu. ya sudah yang penting betul nggak meninggal nah, gitu loh betul nggak meninggal nah itulah makanya di sini boleh nggak mendatangkan jasadnya nah, kalau semua didatangkan jasadnya dengan empat syarat ini sudah meninggalkan ya ya sudah berarti bebas ente ente sudah sebagai penjamin bebas sudah gitu loh. Ah, ya diambil dari harta warisnya harta warisnya nggak ada nanti di akhirat nggak bisa dipaksakan anak anaknya atau ahli warisnya untuk melunasinya karena hutang seseorang ya sudah orang itu Nah, gitu. Makanya kan sesuatu yang termasuk yang menakutkan hutang itu termasuk yang menakutkan. Gitu. Surat Surat Dhamanul Badan, gambaran bentuk transaksi doman badan. Ayakun li Zaidin ala amrin hakun maliun, au Misalnya apa? Amr melakukan sesuatu yang menyebabkan dia berhutang atau berkewajiban membayar kepada Zaid. Nah, kemudian Bakar, fayaqulu Bakrun li Zaid, maka Bakar mengatakan kepada Zaid, "Takafatu laka bi badani Amr." Aku akan menjamin fem untukmu dengan kehadiran badan Amr itu pada hari Kamis di waktu asar yang akan datang misalnya. Nah, itu itu contohnya seperti itu. Ya misalnya seperti eh, seseorang dia melakukan kesalahan kepada ustaz, fem Dia minta izin pada ustaz untuk pergi mengurusi keperluannya. Saya nggak percaya. Sampai ada yang jamin, ada yang jamin. Nah, maka Ustaz lepaskan dia. Fem. Jadi tidak akan lepas jaminan itu daripada orang yang menjaminnya itu kecuali kalau seumpama dihadir kepada Ustaz lagi, ah baru. Nah, jadi yang menjamin itu mengatakan gali Segap, ana menjamin kehadiran si fulan pada hari yang engkau inginkan, sepakati, yang kita sepakati, fem di tempat ini misalnya pada hari ini. Baik, saya terima gitu. Itu namanya doman badan atau kafalatul badan. Kama gala sahibu sahabat jubat wa birrida sahat kafalatul badan fi kulli man huduruhu tahaqqa wa kulli juz'in dunahu la yakka, wa mawdi'ul mafuli lam muhil gadu zahabin wa bin iktumil wa in yamut aw la yagramu wa batolat bi malin yalzamu والله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Qala المؤلف رحمه الله تعالى nafa'na bihi wa في الدارين آمين Bagaimana sekarang? eh, halaman berapa? 29. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gal. Wabil udla aidan yang kafu basaruhu anin nadri ila zinati dunya wa zuhradiha. Termasuk daripada keistimewaan atau suatu akibat yang baik berkatnya uzlah itu adalah matanya itu akan tertutup sehingga tidak melihat kepada bentuk indahnya dunia. Wayansarif khatiruhu anil ihsan ila ma zammahullah ta'ala min zukhrafiha min zukhrufiha dan akan condong dan berpaling lintasan hatinya untuk mengatakan atau menganggap baik kepada apa yang telah diburukkan dan dijelekan oleh Allah SWT. Nah itu nggak mungkin kalau semua kita itu tidak melakukan uzlah. Kalau uzlah kan seperti Ustaz katakan bahwasanya semua fitnah, semua dosa atau kebanyakan umumnya dosa itu itu berangkatnya itu dari dari mata. Fem. Jadi dari mata maka berdosa seseorang. Umumnya itu seperti itu. Fem melihat perempuan syahwat, berusaha untuk dekat sampai pacaran, ada dan sebagainya sampai berzina, itu ya. Model pandangan. Melihat dunia pengen akhirnya dia mencuri untuk supaya mendapatkan seperti yang dia inginkan ketika dilihatnya itu. Ah. Semua dari pandangan. Lihat orang lain karena dia itu dengan pakaian yang jelek, seadanya, atau ada cacat dan aib pada dirinya, dia merasa dirinya lebih baik, sombong. Nah, itu kan ada lihat Coba dilihat. Lihat orang kok keadaannya itu seakan merendahkannya, meremehkannya. Akhirnya Pak, dia marah, dia hasut, dia iri, dia dengki, dia benci. Berangkatnya dari melihat, semuanya melihat. Tapi kalau kita di rumah nggak melihat apa-apa. Hmm, oleh karenanya kan dikatakan oleh para ulama dan para salaf soleh, kalau kamu istirahat maka tutuplah matamu. Kenapa? Karena badan kamu itu ketika istirahat itu adalah di waktu kamu sedang tidur. Selalu kan dikatakan kamu kurang istirahat ya tidur. <laughs> Ah, gitu. kamu kurang istirahat tidur, ya kan? kamu harus banyak istirahat. Apa maksudnya? Tidur. Ah, gitu. Jadi kalau kita mau istirahat daripada di dunia ini, gimana caranya? Ya tidur. Nah, gitu. Pem, tidurnya kita itu bukan tidur sungguhan. Artinya apa? Matamu itu ditutup. Jangan lihat apa-apa yang bisa menyebabkan kita itu terlintas. Karena kapan mata memandang, maka semua yang terpandang itu akan menguras energi kita untuk melintaskan atau memutar lintasan-lintasan hati kita. Pem. Kita lihat ke sini ada barang dagangan. Pem, itu yang merah bagus, itu yang kuning kurang, itu yang hitam. Berapa ya harganya ya? Apa beda enggak harganya? Lihat ke sini, lihat Abu ya, masya Allah Abu ya, sampai sekarang. Ah, lihat ke sini, ah, so lintasan terus, nggak pernah berhenti. Mata ini sebabnya. Pem, jadi mata ini, ah, oleh karenanya jadi mata itu mempunyai arti yang sangat banyak gitu. Kalau orang yang pintar ahli firasat dia itu dengan lihat matanya dia bisa paham apa yang dalam hatinya. Itu bukan karena kasyaf, tapi dari matanya itu mengungkapkan banyak hal gitu. Nah, jadi sebagaimana yang berada di dalam pada mata bisa dibaca oleh orang, begitu pula kalau mata saja itu bisa dibaca oleh eh, seseorang, apa yang ada di balik itu, apalagi mata itu sendiri ketika melihat sesuatu gitu. Jadi banyak lintasan. Ini kan nggak berhenti lintasan itu. Ya, jadi apa yang kita lihat itu jadi bahan. Bahan apa? Untuk melintaskan sesuatu. Ya, kita melihat kain, lain lagi yang dilintaskan. Lihat salon, lain lagi yang dilintaskan. Apa yang kita lihat kemana saja itu langsung jadi pikiran. Ya, kita lihat sana CCTV, oh berarti kita itu dilihat CCTV. Jadi semuanya apa yang oh, lihat oh itu dulu yang pernah dibawa ke umroh tas itu. Oh ini berarti kalau kita mau mau mau ngadu sama orang tinggal beli di sini aja ambil satu aja. Jadi semua yang kita lihat itu jadi bahan pikiran kita. Kalau kita merem, apa yang kita lihat? Ya paling kita memikirkan, membayangkan apa yang pernah tadi kita lihat, apa yang kita ingat sekarang ini. Dan itu dipaksakan. Itu dipaksakan. Tapi kalau kita ngelihat tanpa paksaan itu jalan sendiri, jalan sendiri gitu lah. Nah, kan beda antara pemaksaan dengan tidak paksa. Pemaksaan itu pasti nggak enak biasanya. Kecuali kalau pemaksaan itu khoyal. Khoyal itu kan nggak ada khoyal yang nggak enak, gak enak kan nggak ada. Khoyal itu yang enak-enak gitu lah. Nah, tapi kalau kita melihat itu secara sendiri sudah otomatis. Jadi karena apa? Dia bisa membaca pikiran itu, ter tergunakan gunakan fungsinya itu ketika kita melihat. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi itu diantara faedahnya uzla itu adalah mata kita itu jadi tertutup. Nah, kita nggak pernah lihat kok. Itu tahu ada mobil bagus luar biasa pengen. Akhirnya rakus pada dunia. Wah ada HP baru. Ah, coba nggak ngeliat. Dia nggak paham. Nggak bakal ada keinginan dalam hati untuk memiliki seperti itu. Nah, gitu Nah, makanya kan wajah kita itu kenapa ditutup? Karena akan menyibukkan pikiran orang yang melihat kita. Bagi perempuan. Karena semua perempuan itu fitnah. Kalau seumpama, misalnya Ustadz, kalian bukan seleranya Ustadz, bukan levelnya Ustadz misalnya. Iya sama yang lainnya? Kan level gitu lah. Bisa jadi level gitu lah. Kullu sakitoh la kita gitu lah. Nah, belum tentu seleranya ustaz, selera orang lain. habizan seleranya habizan sama selera ustaz beda. Lain ladang, lain belalang. Nah, dari segi itulah makanya kita harus menutup terus di mana aja. Nah, gitu lah. Dan kita harus pakai hijab terus di mana aja. Nah, bukan berarti oh ini ustaz berarti dia itu bisa membendung, bisa punya ah, enggak bisa, semua sama aja gitu lah. Nah, jadi semua itu dari pandangan. Nah, oleh karenanya kalau kita lagi jalan, maka hendaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita selalu melihat segala sesuatu itu bi'ainil i'tibar. Bukan bi'ainil ihtisan. Bi'ainil i'tibar la bi'ainil istihsan. karena apa? Sebaik-baiknya dunia, maka pasti untuk mendapatkannya membutuhkan kepada kesengsaraan sebaik-baiknya dunia, pasti ada kesengsaraan di balik itu. Nah, coba lihat. Kita melihat e, baju bagus bentuknya, bisa, wah ini bagus banget ya warnanya, deh warnanya itu kayaknya adem deh. Nah, tapi kan ente nggak mungkin langsung bisa nunjuk, ngambil langsung itu bawa pulang, kan harus bayar dulu. Oh, yang perempuan itu kan paling repot mengeluarkan uang gitu. Nah, berarti kan apa? Pengorbanan. Nah, makanya di sini tidak tibar. Kalau melihat itu jangan lihat benar sisa, tapi tidak tibar pengen uh, begitu melihat uh, eh, sesuatu pemandangan yang bagus subhanallah Allah menciptakan ini luar biasa ya tanpa kita itu masuk saja melihatnya saja nikmat ah itu kan ainul baru itu namanya tapi kalau ainul ihtisan ya Allah asyik banget ya kapan anda bisa ke situ ah itu ainul ihtisan itu kan namanya nah, jadi caranya itu ngelihat itu segala sesuatu dengan bar. jadi ya, kita ambil ibrah kita ambil pelajaran apa benar kita lihat dan jangan sampai kita itu mengajari <laughs> Kita kan ambil pelajaran. Jangan kita mengajari. Beda antara mengambil pelajaran sama mengajari. Kalau mengambil pelajaran itu, yang bagus, yang nggak bagus jadi pelajaran. Yang indah, yang nggak indah jadi pelajaran. Tapi kalau ngajari, saya melihat orang misalnya, ini pakai kacamata berarti ini suka maksiat nih. <laughs> Ah, nah, itu, itu itu ngajari itu namanya. Sok tahu. Nah, dia memutuskan sesuatu. Nah, kan orang yang ngajari kan sok tahu. Eh, sampai yang diajar itu dibohongi atau enggak dia enggak paham karena apa? Sok tahunya ustadz itu tambah sok tahu ustadznya tambah hebat keterangannya. <laughs> nah, jadi caranya melihat itu seperti itu. Enul Nah itu. Terus yang kedua, sebelum kita melihat, sebelum kita melihat, kalau bisa, kalau nggak bisa, ketika kita melihat, maka bandingkan dengan yang di akhirat sana. Itulah maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika sahabat-sahabat Nabi melihat keindahan dari suatu keindahan baik merupakan e, kendaraan, rumah, pemandangan dan sebagainya, maka langsung diajarkan Nabi SAW untuk mengatakan bersama-sama Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Jadi ingat rasanya, gitu loh. Nah, perbandingannya itu apa yang kita lihat itu dengan di surga enggak ada apa-apanya. Nah, fem. Nah, jadi sunnah. Kalau kita begitu melihat, masya Allah ini alat syuting ya. Alat syuting ini sekarang terekam, fam. Nanti besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan setahun lagi, sepuluh tahun lagi, seratus tahun lagi bisa dilihat sama orang yang akan berikutnya. Jadi cucu kita bisa melihat. Subhanallah ya. Allahumma la aisha isul akhir. lah Tema. Eh, Jadi untuk apa? Supaya meredam. Meredam apa? Meredam kerakusan di dalam hati kita. Kalau sudah kerakusan masuk ke dalam hati kita, habis kita. Kenapa demikian? Karena kerakusan itu akan mengakibatkan banyak penyakit hati. Kenapa sih kalau dia itu dapat? Kenapa dia bisa? Anda nggak bisa. Orang anda punya mata juga dua, anda punya mulut satu sama seperti dia. Ah, Akhirnya cari-cari, cari-cari. Akhirnya dia nyalakan Allah dengan iri, dengki, dan sebagainya. Ah, itu. Kata-kata eh, Ustaz. Sebelum itu timbul lagi. Allahumma la aisha illa al akhirah. Allahumma la aisha illa al akhirah farhamil ansar wal muhajirah gitu. Faham? Jadi itu tuntunan Nabi kita Muhammad SAW itu akan hal itu. Itu maksudnya tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu jangan dengan ainul istihsan. Dan kalau kita melihat sesuatu maka hendaknya diiringi dengan perbandingan di akhirat. Kalau tidak maka kita akan termasuk yang terlena dengan pandangan itu. Fayamtani bidzalika nafas anita tatallu ilaiha wal istisrafi laha wa munafasati ahliha fiha. Maka dengan demikian akan mencegah dirinya untuk melihat atau condong kepadanya dan bersaing untuk mendapatkannya. Qalallahu ta'ala wa la tamuddanna 'ainaika ila mamatta'na bihi azwajan minhum. Jangan hendaknya jangan engkau sodorkan, engkau bentangkan eh, mata kalian untuk kepada untuk melihat dan memandang sesuatu yang kami berikan kepada mereka. Fem, Nah, itu itu semuanya itu adalah sebuah implementasi daripada kalau kita itu memandangnya itu bukan cara memandang kita dengan cara istihsan. Wala yang bagi lahajan yastakir hadha. Fainau yu'addi lamradin adima fil galbi. Ah, jangan diringankan yang semacam ini. Jangan diendengkan. Mata ini berat. Eh, mata ini bisa bikin orang rakus. Mata ini bisa bikin orang hasut. Mata ini bisa bikin orang benci. Tapi kalau matanya itu buta, apa yang mau dibenci? Apa yang mau dilihat? apa yang akan diperebutkan dia nggak paham nggak ngelihat sama sekali kayak gimana sih dunia Kan dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalan itu kan pakai mata dulu. Dari mata ke tangan. Dari tangan ke mulut. Dari mulut ke hati. Dari hati ke bawah gitu. Nah, itu kan masyarakat seperti itu. Kalau kita nggak kenal, karena apa? Nggak lihat? Nah, kita nggak kenal, nggak lihat gitu Sama seperti kalau kita itu ada satu orang di Jakarta, dia itu nyebut-nyebut kamu, tahu nggak dia tiap Nggak tahu anak. Katanya tahu kamu. Enggak, enggak kenal. Ada perasaan dalam hati? Enggak ada perasaan. Sama seperti orang buta itu gitu. Oleh karenanya orang yang buta itu lebih dekat kepada keselamatan daripada kepada kesengsaraan dan kerusakan. Fem. Tapi walaupun demikian, tetap ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan buta walaupun masih banyak hal positif yang didapatkan oleh orang yang buta gitu. Artinya apa? Kalau kita dikasih pilihan mau pilih buta apa apa melihat. <laughs> itu. Selama kita masih di dunia, jawabannya pasti begitu. Selama kita masih di dunia, jawabannya begitu. Karena ada terapi. Kenapa sih? Orang sudah tahu Nabi SAW bersabda ketika ada salah sahabat Nabi yang buta matanya langsung datang kepada Nabi SAW. Gali Rasulullah, "Ut Allah an Allah yakshif." Mintalah pada Allah Ta'ala supaya dibuka lagi. Aku bisa memandang lagi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Usbir walakal jannah. Sabar dan kamu akan berada surga. Sahabat itu seorang cerdas. Lalu dia menjawab, Izan asbir ya Rasulullah. Kalau kita bersabar. gitu. Paham? <laughs> Gitu. Pasti. Pasti. Lebih enak, lebih tenang pikiran kamu. Sama seperti tenangnya orang yang tidur. Lihat ada orang yang tidur gelisah gak? Gelisah nggak ada tidur? Ada, tapi sedikit. Lebih banyak nggak gelisah. Yang ada itu ngorok, gitu kan? Nah, gitu. Kenapa? Dari sangi tenangnya sampai dia itu lupa. Kalau semua dia itu nggak tidur, nggak bakalan dia ngorok. Nggak bakalan, karena itu sesuatu yang memalukan. Tapi dari sangi tenangnya sampai dia melakukan sesuatu yang memalukan pun dia nggak sadar, dia nggak paham. Memang. Nah, kenapa? Matanya itu istirahat. Matanya itu jam, gitu. <laughs> Enak apa tidak orang buta itu? Nggak ngelihat sesuatu enak, nggak perlu iri-irian, nggak perlu nggak perlu beli-beli apa. Anak dulu masih ingat begini-begini. Nah, apa barang-barang yang jadul dulu. Nah, sekarang kan sudah sudah apa nggak nggak nggak berguna lagi. Artinya harganya sudah murah lagi sehingga dia itu termasuk zuhud kalau memakainya gitu. Nah, jadi fitnahnya itu sedikit. Iya, Bunda. Ada yang mau? Nah, kita baca Fatihah sekarang ayo. <laughs> ah, itu loh. Jawabannya adalah pertanyaannya tadi, kenapa orang yang buta itu bukan merupakan sebuah harapan dan impian? Seperti kita ini sekarang kan nggak buta. Kalau semua kita doa di majelis taklim insya Allah dikabulkan. Ayo, ada yang mau mendaftar untuk menjadi seorang yang buta? Ah, kenapa? Jawabannya kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa orang nggak mau buta? Didoakan buta itu nggak mau. Kenapa? Padahal bagus nggak? Bagus atau tidak? Ini ngah nggak sih? Apa ngantuk? Bagaimana gitu? Jadi orang buta itu bagus atau tidak? Kan tadi disebutkan tenang hatinya, tentram hatinya, jiwanya itu tenang. Takutnya kenapa? Ah. Enggak repot kok ada orang jalan di jalan raya pakai ini tongkat-tongkat, enggak repot soal. Jawabannya itu adalah selama kita di dunia kita enggak mau. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan mau. Ya Allah, coba aku dikembalikan dunia, aku akan milih jadi orang buta. Nah, kalau di akhirat, di barzah. Tapi selama di dunia kita mau. Kenapa? Karena dunia kita itu masih melekat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu mencukramnya itu luar biasa. Kita pernah nggak dipeluk sama suami sak keras-kerasnya? Pernah atau tidak? Bukan karena hawas. Hawa nafsu itu tanpa kasih sayang dan kasih sayang. Baik. Nah, itu masalahnya kayak begitu. Jadi nggak dilepas terus. Gimana dia bisa mau lepas? <laughs> ah, gitu dah. Nah, sehingga apa? Kasih sayang, eh, pelukan kasih sayang itu, fam, Orang yang dipeluk suaminya dengan pelukan kasih sayang itu, maka pasti setiap istri itu berangan-angan untuk supaya tidak dilepaskan. Nah, gitu Senang dimanja, ya kan? Ya kan? Senang disayang, ya kan? Ya kan? senang di apa? Apa namanya? Dilus dan sebagainya gitu lah. Jadi kan dilepas ya ah, gitu loh. Kok sebentar sih ya ah, gitu loh. Karena kayak gitu. Sama dunia seperti itu, sama kita hidup dunia kayak gitu. Eh, makanya kenapa kita lihat kaca? Ayo. Kenapa kita lihat kaca? Jawabannya apa? Kita kan lihat setiap hari cermin terus cermin terus ah, kenapa? Ayo, kenapa? Jawabannya itu adalah masih menarikkah aku atau tidak? Nah, gitu. Nah, itu. Masih menarikkah itu itu adalah cengkramannya hawa nafsu itu. Orang kalau sudah menarik, nggak nafsu apa-apa. Orang kalau tidak nggak ada sesuatu yang interesting atau sesuatu yang menarik dalam dirinya, dia nggak bakal nafsu sesuatu. Eh, misalnya apa? Orang sakit, orang sakit tertarik apa? Lihat perempuan nggak nafsu, lihat laki-laki nggak nafsu, lihat makanan enak gak nafsu ah, kenapa dia merasa tidak menarik nah, gitu. jadi selama di dunia kita akan merasa tertarik dan selama itu masih kita rasakan maka selama itu pula berarti kita akan memilih sesuatu yang mengenakkan dunia itu gitu loh jadi mengikuti hawa nafsunya Nah, tapi oleh karena sini jangan sampai direndahkan karena dunia mata ini adalah pintu daripada segala macam kejahatan. Fa yu'addi lamratin 'azimah fil nah, Karena hal itu akan menyebabkan banyak penyakit yang sangat agung dalam hati. Wa man yatakallanna salima bi idznillah ta'ala minhu. Barang siapa yang menjauh daripada manusia, maka dia akan selamat dengan izin Allah darinya. Galal Imam Abdul Qasim al Ghusairi radhiyallahu anhu, farbabul mujahadat idza aradu sauna qulubihim anil khawatir ar-radi'ah lam yanduru ilal mustahsanat. Itu. Maka orang-orang yang ahli mujahadah, jika dia itu ingin menjaga hatinya daripada lintasan-lintasan yang tidak baik, maka hendaknya jangan pernah melihat kepada sesuatu yang dianggap baik. Kalau harus gimana? Jangan pernah menganggap baik. Ya, itu makanya memandang sesuatu bukan dengan ainul istihsan, tapi ainul itibar. Gala wahada hadza asrun kabirun bil mujahadati fi ahwal riyadiyat dan ini adalah pokok yang paling utama asas yang paling utama di dalam mujahadah pem dan segala bentuk macam terapinya. Wa gala Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu Ia kau fudulun nabar. Nah ini, coba lihat ini. Ini supaya menentukan apa kata-kata mereka para aulia yang menunjukkan bahwasanya penglihatan itu berbahaya sekali. Iya ke awas kamu daripada melihat sesuatu yang fuduli yang nggak diperlukan. Fa'inahu yuaddi ila fuduli syahwat. Karena yang demikian itu akan menyebabkan akhirnya kita melampiaskan dan ingin melampiaskan sesuatu syahwat yang fuduli, gitu. yang nggak nggak semestinya. Gitu. Jadi kita sudah punya istri, jangan lihat perempuan lain. Tapi yang ditatap, yang dilihat itu adalah istrinya. Secara dohir maupun batin. Dohir nggak mungkin kan? Batin kan mungkin gitu Artinya apa? Kalau kita kan harus keluar, kita harus jalan. Kalau ngelihat seseorang yang lebih cantik, misalnya kita harus paling. Hati kita ingat kepada istri, ah ingat terus, nah itu namanya. Nah, tapi kalau kita dohir batin lupa, itu bahaya. Nah, akhirnya bisa menyebabkan suatu hawa nafsu yang dilarang. Gitu. Nah itu. Wagalu innal aina sababul hin. Wa man arsala tarfahu eh iktana sahat fahu. Barang siapa sesungguhnya ke mata itu adalah sababul hin. Fem. at Jadi mata itu adalah sebab sesuatu yang terjadi pada saat itu juga. Dan jadi suatu itu yang terjadi yang yang berupa sebuah ucapan, tindakan maupun lintasan itu sebabnya itu adalah mata. Seketika itu juga secara otomatis. Kita ngelihat orang nulis, nulis apa dia? itu Lihat orang tidur, nah, kita menjadi eh, kenapa dia tidur? Nah, jadi ada sesuatu yang yang langsung terlintaskan daripada apa yang kita pandang. Karena itulah fitrahnya atau e, sunnatullah dalam dalam tubuh manusia itu seperti itu gitu. Waman arsal qalbahu barang siapa melepaskan matanya bebas in iktana sohat fahu maka dia itu akan condong kepada kematian. Kematian bukan kematiannya tapi kematian hatinya. Wa inna nadhara ila bil basar yujibu tafriqatal qalbi. ini. Melihat kepada sesuatu dengan mata mata kita itu akan menyebabkan terpecah belahnya Fem, hati kita. Jadi kita nggak fokus. Makanya kalau semua kita belajar kan kita hanya lihat guru sama kitab. Lihat guru kitab, jangan lihat kemana-mana itu. Kalau lihat kemana-mana berarti dia itu tidak akan fokus. Fem, jadi akan menyebabkan tercerai berai kefokusan pikirannya itu. Waqad ansadu fi hadzal makna dan mereka telah mengubah sebuah syair yang yang di dalam arti ini. Wa inna ka innaka in arsalta tarfaka ra'ida liqalbika yawman ad abad kal manadiru ra'aita allazi la kulluhu anta qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Dan bahwasanya kamu jika sudah melepaskan mata kamu maka hal itu akan menjadikan hati kamu dan suatu hari nanti akan lelah dengan apa yang kalian pandang. Karena kamu akan melihat segala sesuatu bukan semuanya. Dan engkau tidak mampu untuk semuanya. Jadi apa yang kita lihat itu semuanya nggak mungkin dimasukkan dalam pikiran kita nggak mungkin. Nggak mampu kita kita. Wala an ba'di anta sabiru dan kepada sebagiannya sabar kamu tidak tidak akan bisa sabar, apalagi semuanya gitu. Jadi itu maksudnya akibat daripada apa yang kita pandang. Kita pandang anak-anak begitu banyak. Kita sudah bayangkan ya Allah, ngurusi anak-anak sebegitu banyak gimana caranya ya gitu. Padahal sebagian anak saya aja di rumah aja kami sudah kewalahan apalagi sekian banyak gitu. Nah, jadi pandangan apa yang kita pandang semua masuk dalam pikiran kita. Hmm. Wabidzalika yang qati'u tam'uhu anin Nah, maka dengan kita itu memejamkan mata, dengan kita beruzlah dari manusia, maka akan terputus kerakusan kita terkait dengan manusia. Wa yasululahu minhumul qiyas. Kemudian akan tampak darinya terkait dengan mereka atau mendapatkan keuntungan dari mereka keputusasaan. Wazalika min a'zami fawaidul uzla indal uqala il akias dan itu merupakan suatu faedah yang paling agung dari faedah melakukan uzlah menurut orang-orang yang cendikiawan, orang-orang yang cerdas. Wala tatimmu lahu manfaatul uzlah illa bistighali qalbi bil fikra. Dan tidak akan sempurna manfaat daripada uzlah itu walaupun dia sudah tidak melihat kepada mustahsanat kecuali dengan menyibukkan hati dengan tafakur. Wahai al hahuna itulah yang dimaksudkan. Wakana bil uzza mukadimatun laha, dengan uzza itu merupakan sebuah permulaan saja. Keterusnya apa? Tafakur. Wa mu'inatan 'alaiha dan uzza itu merupakan suatu hal atau e, mediator yang membantu dia untuk supaya mencapai keinginannya, yaitu apa? Yaitu menyibukkan hati dengan tafakur. Wa dzalika ba'da taqdim ma yahtaju min ulumi syar'i dhahira dohira dan yang semacam itu tidak mungkin akan terlaksana kecuali setelah dia itu menjajakan dirinya untuk menggali sebaik-baiknya daripada ilmu syariat wal qiyam bi mura'ati adabihil batina dan juga melaksanakan dengan segala macam adab-adab terkait dengan batin kita Allah Subhanahu wa taala Ada kan? Kita baca sedikit. gimana? Halaman berapa? 147. Iya. Wa kam dhafir dhafar min su'adin bimadfani kanzihal badril jalili. Dan berapa banyak telah beruntung kota Dhafar dengan kebahagiaan berupa tertanamnya simpanan-simpanan yang berupa bulan purnama yang sangat agung. Artinya kota Zifar itu banyak para aulia yang dimakamkan di sana. Siapa yang dimasukkan di sini? Wawa Sayyid. al Al-Imam Al-Lama. Dhul Qadim Rasih. Yang kokoh gitu. Wal, wal, wal Mujid al badih Wal Habdul Bari' Wal Bahrul Wasi' Abu, Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Karena mutafaninan dia adalah seseorang yang sangat banyak ilmunya. Fi jami ajnasil ulum dalam semua macam ilmu. Wahidu asrihi. Dia pada zamannya termasuk yang tanpa tandingan. Ilman baik dari segi ilmunya. Wa amalan pengamalannya. Wahalan dan keadaannya. Wa dari dia adalah seorang di zamannya. Dari segi kezuhutan, dari segi kewaraan, dari segi ibadah dan dari segi kesalehan. Man ra'ahu wa syahadahu barang siapa yang melihatnya dan menyaksikannya adhasya akahu jamalu mahasinihi maka akan membingungkan akalnya kebaikan dan kebagusan daripada ahlaknya. Wahayyara lubbahu jalalu halihi dan akan membingungkan mata hatinya. Fem keagungan kesempurnaan keadaannya yaluhu ala bahi muhayyahu yang akan tampak di dalam pikiran orang yang melihatnya. Bahjata syawariki anwari jamal. Bahja itu kebangkitan. Bangkitnya atau keluarnya. Kecemerlangan cahaya-cahaya kecantikan dan kebagusan. Wasawati inul husni wal kamal. Dan akan mencuat darinya kebaikan dan kesempurnaan. Wa kanatil muluku tahabuhu adalah raja-raja pada saatnya itu takut kepadanya. Wal satwah wal jabariyah takhafuhu. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan takut juga kepadanya. Wa kana lahul jahul qadim. Dia mempunyai sebuah kedudukan yang sangat agung. Wal qabul indal khasi wal am dan diterima ucapannya, isyarahnya oleh orang kalangan-kalangan khusus dan kalangan-kalangan awam. Wanta syarat ulumu bijahatil Yaman. Ilmunya itu menyebar di jihad Yaman, wa Hadramut, wa adiman, wa qadat barakatuhu 'alal jami'i faidan amiman, wa min kibari masyai Syekh Sa'ad bin Ali al-Maqbul bi Dia termasuk guru daripada Syekh Sa'ad bin Ali. Wa Syekh Ali bin Ubaidillah al-Dhafariyain Wakana kana fil qarn wal bahron zahiran. Dia di dalam kedermawanannya adalah bagaikan lautan yang sangat luas. Wa fi buhuril ma'arif isyafan mahiran. Di dalam lautan pengetahuannya merupakan seperti seorang guru yang sangat pintar. Walahu karamatun katsira, dia mempunyai karamat yang sangat banyak. Wa manakib syahira dan manakib yang sangat masyhur. Wakana kana yafiqu ala ahli alimiati baitin minal jinni fadlan al-insi dan adalah di antara manakibnya dia memberikan infak kepada 100 keluarga dari jin apalagi manusianya. Wa fi ala ahli sabina ada yang mengatakan bahwasanya dia itu memberikan infak kepada uh, keluarga jin sebanyak 70 keluarga. Wa fi riwayah ala mi'atun wa dan ada yang mengatakan 120 rumah keluarga jin apalagi manusianya. Wa kana idza waqa al-kharifu yasir bi ali ila baiti Jubair. Fa yadruku fi baiti imra'atun. Fataksahu minhu ta'am al-mambus. Fa yasami laha kullu sanatin minhu. Imarba'una wa samanuna kahawilan. Zalika min ihmali syekh dunya wa zuhdihi fiha. Dan adalah kalau sudah datang waktunya musim panas, maka dia itu pergi bersama keluarganya ke suatu tempat namanya Bait Maka dia menyisakan atau meninggalkan istrinya itu di rumah itu. Fataksaw minhu ta'am al-mambus nah, untuk me, untuk apa? Untuk memungut, mengambil ta'am yang dibuang itu. Faistami ulaha aku minhu. Kemudian dia akan membawanya setiap tahun imar imarbauna osamanuna gawahil. Paham? Jadi hasil daripada pungutan buangan makannya itu saja itu sampai 80 karung. dari min ahmadi di dunia dan yang demikian itu merupakan salah satu tanda bahwasanya syekh itu kurang perhatian kepada dunia wazuhdi fiha dan kezuhudannya di dalamnya Allah Subhanahu wa taala alam Allahumma fa'na barakatihim wahdina al husna bi wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani amin ada Al-Fatihah lan Allah jalla mabubin indak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wanallahu ya'ala Allah Bisa bi barakati hadzal matar. Allah ya'ala ya Allah man tala umrah sun amalu wa yafatna min jaran fitan ma dhahar min ahmabatan. Al hadin yakun nadu salih wa ala man salih al fatihah.